محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulai pelajaran ini kembali menambah dengan pelajaran kemarin. وصلنا بالأمس إلى صفة العجب من صفات الله تبارك وتعالى وإلى ما ذكره ابن قدامة في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوه Kemarin kita telah sampai di hadis Nabi yaitu Rabbmu telah takjub dari seorang pemuda yang tidak melihat melirik kepada hawa nafsunya, tidak terikut kepada hawa nafsunya. وهذا الحديث في سنده ابن لهيعة Hadis ini terdapat di sanadnya Ibnu Lahiyah وقد ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب فتح الباري في المجلد الثامن صفحة 488 أو رقم آه، 4889 Hmm. Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam kitabnya Fathul Bari di halaman 488. وقد أولها الحافظ عليه رحمة الله والحافظ مؤول dan Hafiz membawakan hadis ini lalu ditakwilnya dari makna aslinya. وعرفنا أن معنى له صدوة أي بأن له آه، يعجب الله عز وجل من شاب على قوته ونشاطه ورغباته وشهوته المتعدده Dan di dalam hadis Rotmu telah tajuk kepada seorang pemuda yang tidak melirik kepada dunianya, tidak melirik kepada hartanya, harta dunia, ataupun syahwatnya padahal dia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan segalanya. Wasabwa ay la yakuna lahu dhanb wa yartakibu kabira wa la itu adalah maksudnya laisa lahu sabwah yaitu dia tidak melaksanakan dosa-dosa berat, dosa-dosa besar dan maksiat. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل Dan di hadis lain mengatakan bahwa sungguhnya Allah telah takjub terkagum-kagum melihat sebuah kaum yang masuk ke dalam surga dalam keadaan terantai, dirantai rawahu di bukhari yang diriwayatkan oleh Bukhari wa qawlu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad ajiba Allahu min sani'ikum al-bariha dan di hadis lain tentang seorang sahabat menjamu sahabat yang lain yaitu dengan hadis yang kemarin yang dia membawakan makanan anaknya untuk sang tamu maka sungguhnya di hadis itu Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya Allah telah takjub dari perbuatan kamu berdua di malam hari وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عجب ربك من راعي غنم dan di hadis Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Allah telah kagum kepada seorang penggembala kambing. Yang berada di puncak gunung. dia melaksanakan adzan kemudian dia sholat غفر له وأدخله الجنة kemudian Allah ampuni dia dan memasukkannya ke dalam surganya وهذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمة الله عليه dan hadis yang kita sebutkan tadi disahihkan oleh Syekh Mukbil semoga Allah merahmatinya قال ابن قدامة عليه رحمة الله Ibnu Qudamah sang penulis me- mengatakan الصفة الثانية عشرة الضحك sifat yang ke-12 adalah tertawa وصفة الضحك تعتبر صفة فعلية Dan sifat tertawa adalah sifat fi'liyah sesuai dengan pembagian yang telah kita sebutkan sebelum hari ini. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد ضحك الله من صنيعكما البارحة Dan Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah telah tertawa melihat perbuatan kalian berdua tadi malam. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة Dan hadis Nabi bahwasanya Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh salah satu dari keduanya, kemudian Allah memasukkan kedua-duanya ke dalam surganya. فنحن نعتقد أن الله عز وجل يضحك لكن آه، لا يجوز لنا أن نكيف ولا يجوز لنا أن نمثل ولا يجوز لنا أن نحرف ولا يجوز لنا أن نعطل Kita mengimani sifat tersebut yaitu sifat tertawa, akan tetapi kita tidak merubah maknanya ataupun tidak menyerupakan sifat tertawa itu dengan sifat makhluknya atau tidak meniadakannya sama sekali. قال ابن قدامة عليه رحمة الله فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته Dan inilah dan yang semisalnya yaitu dari sifat-sifat tersebut yang telah sahih sanadnya dan para rawinya disebut sebagai orang-orang yang adil maka kita beriman dengannya. نؤمن به ولا نرده Kita beriman dan tidak mendak- dan tidak menolak hadis-hadis tersebut ولا نجحده dan tidak membantahnya ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره dan kita tidak membuat takwil yaitu merubah maknanya dengan makna lain yang menyelisihi zahir maknanya asli maknanya يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين dan kita tidak menyerupakan sifat tersebut yang contohnya adalah sifat tertawa dengan sifat makhluk-makhluknya dan juga tidak seperti sifat-sifat yang muhdatsnya itu masuk juga karena kita tahu bahwasanya Allah itu tidak ada yang mirip dengannya tidak tidak ada yang menyerupai tidak ada yang semisal dengannya dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه dan segala sesuatu yang dikhayalkan di dalam pikiran atau terbetik maka sungguhnya Allah adalah tidak sesuai dengan pemikiran tersebut وهذا الكلام الذي ذكره ابن قدامة عليه رحمة الله يعتبر هذا الكلام توضيح للصفات التي مرت فنثبتها ولا يجوز لنا أن نحرفها وهذا كله وما أشبهه لا نرده ولا نتأوله ولا نجحده بل نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما أمرها السلف رضي الله عنهم dan perkataan yang Ibnu Qudamah yang telah kita baca tadi adalah merupakan penjelasan bagaimana kita mengimani sebuah sifat yaitu kita beriman dengannya seandainya sanadnya sahih lalu kita tidak merubah-rubah maknanya dan tidak pula membantahnya atau malahkan meniadakannya قال ابن قدامة عليه رحمة الله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى dan di antaranya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dari atas arasnya bersemayam وهو يريد هنا أن يثبت صفة الاستواء Dan sang penulis ketika membawakan ayat ini maka dia ingin menetapkan sifat istiwa yaitu bersemayam. والاستواء مما اضطرب فيه كثير من هذه الأمة Sifat al-istiwa terjadi persisihan di dalam mengimaninya والاستواء هو استواء الله على عرشه Yang dimaksud dengan istiwa bersemayamnya Allah adalah yang kita maksudkan adalah bersemayam di atas arasnya. وهذه صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع Sifat bersemayamnya Allah telah ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan yaitu ijma' قال الإمام الألباني عليه رحمة الله واعلم أن العرش خلق عظيم جدا Syekh Albani mengatakan bahwasanya ars itu adalah sebuah makhluk yang sangat besar. ثم ذكر وقال ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه فقال ذو العرش المجيد sehingga dia diidofahkan yaitu disandarkan kepada Allah di dalil yaitu Zul Arshil Majid yang pemilik aras Allah adalah pemilik aras yang mulia قال وهو في اللغة سرير الملك Al-Arsh di dalam secara bahasa kita artikan adalah tikarnya atau Hmm? atau singgasana sang raja. ومن أوصافه في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya yang membawa ars Rabbmu itu adalah delapan. dan ars itu berada di atas air. Wa fi sunnati anna ahada hamalat ma baina shahmati udunihi ila 'atiqih masirat 700 'am. Dan telah disebutkan di dalam sunnah bahwasanya sifat pembawa ars itu adalah jarak antara telinganya dan lehernya itu jarak 100 tahun besar pem 700 tahun, 700 tahun. Wa lahu dan ars itu memiliki tiang-tiang. Wa annahu saqfu jannatil firdaus. Dan dia adalah sebagai atap dari surga Firdaus. Wa fi hadha ahadith sahhat 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha. Yang telah didatangkan dengan sanad-sanad hadis yang sahih. Wa hadha al-kalam mukhtasar min kalam al-Albani alaihi rahmatullah fi ta'liqihi 'ala al-'aqidah at-tahawiyah. Dan perkataan yang telah kita sebutkan tadi adalah ringkasan dari syarahnya Syekh Albani dari kitab nah, <coughs> Aqidah Tahawiyah. قال الألباني وأما الكرسي ففيه قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض Adapun penyebutan kursi yaitu dengan dalil Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka kursinya luasnya adalah seperti langit dan bumi. Wal kursi huwa alladhi baina yaday al Dan kursi adalah yang di depan arsy. Wa qad sahha Ibn Abbas mawqufan alayhi min qawlih. Dan telah sahih dari ucapan Ibnu Abbas Al-kursi mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat dua kakinya Allah, dua telapak kakinya Allah. Wal 'arsy la yuqaddiru qadruhu illa Allah. Dan ars itu tidak ada yang mampu menghitung kebesarannya kecuali hanya Allah semata. وهناك حديث لم يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم Dan ada hadis lain tapi tidak sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ما السماوات tidaklah langit itu السبع في الكرسي yang tujuh dengan kursi dengan perbandingannya dengan kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardhin falah illa kecuali seperti sebuah nah, sebuah cincin yang dilemparkan ke padang yang sangat luas wa fadlul 'arsy 'ala al-kursi dan kelebihan aras dari kursi adalah ka fadli falati 'ala tilka al-halaqah seperti itu juga yaitu seperti besarnya padang yang luas itu dengan cincin tersebut. ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس رضي الله عنه Tapi takwil ini, penjelasan ini tidak sahih dari Ibnu Abbas. وهذا من تعليق الشيخ الألباني عليه رحمة الله مختصرا من تعليقه على العقيدة الطحاوية Dan inilah yang termasuk dari komentarnya Syekh Albani dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Wallahu azza wa jalla fawqa arshihi. Dan Allah azza wa jalla berada di atas arasnya. Qala الله azza wa jalla thumma istawa 'ala al-'arsy. Sebagaimana ucapan Allah thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah beristiwa yaitu bersemayam di atas arasnya. Wa yajibu al-iman Dan kita wajib beriman dengan ketingginya ketinggian Allah. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى Bagaimana ucapan Allah سبح اسم ربك الأعلى maka نعم تسبحlah sucikanlah Allah yang maha tinggi قال الله عز وجل وهو العلي العظيم dan perkataan Allah هو العلي العظيم dan dialah yang tinggi lagi maha agung قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه dan dalam Ayat yang lain yaitu ilahi yasadul kalimat sayyid yaitu kepadanya lah kata-kata yang baik itu naik. Qala azza wa jal wa huwa al-qahir fawqa ibadah. Dan perkataan Allah azza wa jal dan dialah yang kuat yang mengalahkan di atas para hambanya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rasulullah SAW mengatakan إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش sungguhnya Allah itu tatkala dia menciptakan makhluknya, dia menulis sebuah kitab yang berada di sisinya di atas aras. إن رحمتي سبقت غضبي Sesungguhnya rasa kasih sayangku mengalahkan rasa marahku. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة Yang diriwayatkan oleh ya, Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya dari hadis Abi Hurairah. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية Dan Rasulullah SAW telah bertanya kepada seorang anak perempuan yang sang- yang masih kecil. فقال لها أين الله Dan dia bertanya, Allah itu ada di mana? Ya, Yaitu perempuan yang sebagai budak. Qalat Allahu fi sama. Dia berkata yaitu budak perempuan tadi, Allah ada di langit. Qala man ana. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku siapa? Qalat anta Rasulullah. Dan si budak tadi mengatakan kamu adalah Rasulullah. Qala atiqha fa innaha mu'minah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka bebaskanlah budak ini karena dia adalah seorang yang mukmin. Kama fi hadits Muawiyah bin Al-Hakam sulami Sebagaimana dengan di hadis Muawiyah bin Hakam Al-Sulami. Rawahu Muslim. Yang diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu azza wa jalla yaqul a'amintum man fis sama' Dan Allah juga mengatakan, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Wal adillatu fi hadha katsiratun 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun dalil-dalil dari Rasulullah SAW sangat banyak tentang penyebutan sifat-sifat tersebut. بل الفطرة تدل على علو الله Bahkan secara fitrah manusia telah menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di atas langit. خذ طفلا صغيرا لم يتربى عند أحد ولم يسمع عن هذه العقيدة واسأله أين الله Cobalah kalian ambil seorang anak kecil yang belum ter maka belum terusak akidahnya, pemahamannya dari sufi atau yang lainnya dan kalian tanyakan di mana itu adanya Allah. Hal saturahu yujib di kulli makan? Apakah dia seandainya belum rusak pemikirannya akan menjawab Allah itu ada di semua tempat? La. Walakinnahu sayaqul hakam. Maka sang anak tadi seandainya dia belum rusak pemikiran pemikirannya maka dia akan menunjuk ke arah langit yaitu Allah ada di langit. Fafitratuhu tadulluhu ala uluwillah. Karena secara fitrah fitrahnya itu akan menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi dia ada di langit. Wa sayaqulu lak Allahu fawq. Dan dia akan mengatakan Allah itu ada di atas. كذلك الذين يقولون بأن الله في كل مكان تستطيع أن تنتقدهم من فعلهم Dan orang-orang yang menyebutkan bahwasanya Allah itu ada di setiap tempat, kalian itu bisa membantahnya dengan berapa cara? أنت الآن تقول بأن الله في كل مكان أيها الصوفي Kamu wahai seorang sufi mengatakan bahwasanya Allah itu ada di segur- di seluruh tempat. لماذا نراك عند الدعاء ترفع يديك إلى السماء Lalu mengapa kalian ketika sedang berdoa kalian angkat tanganmu, kalian angkat tangan kalian ke atas? فهذا يعتبر تناقضا Ya ini dianggap saling berselisih. إذا كنت تؤمن بأن الله في كل مكان فيلزم من قولك هذا أن تدعو الله وترفع يديك إلى أعلى وجنب وأمام وخلف وتحت seandainya kalian berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada di atas di setiap tempat, maka seharusnya kamu itu mengarahkan tanganmu ke segala tempat, ke depan, ke kiri dan ke kanan dan ke bawah dan segala tempat. وهذا من الأدلة العقلية التي يواجه بها هؤلاء إذا لم يفهموا الأدلة النقلية Dan ini adalah merupakan bantahan secara akal sehat. Karena mereka itu kebanyakannya tidak ber tidak yakin dengan dalil-dalil yang kita bawakan dari Al-Quran dan Sunnah. Wal-ulu bima'na al-irtifa' wa Dan ulu maknanya adalah tinggi dan naik. Waqad fassaraha ba'dhum bil istiqrar. Dan sebagian dari para ulama telah menetapkan dari kata-kata ulu itu adalah istiqrar yaitu menetap. وهذه اللفظة انتقدها الإمام الألباني وانتقدها قبله الإمام الذهبي عليه رحمة الله Adapun makna al-ulu sebagai istiqrar yaitu menetap telah dibantah oleh Imam Zahabi lalu di, kemudian diikuti oleh Imam Albani. هذه عقيدة أهل السنة في مسألة علو الله تبارك وتعالى على سبيل الإيجاز. Inilah ringkasan dari keimanannya para ahlu sunnah dalam mengimin- mengimani tentang sifat-sifat Allah. قال ابن قدامة عليه رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء ستة في الأرض وواحدا في السماء Sang penulis mengatak, membawakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Husain, yaitu kamu menyembah berapa sembahan, kamu memiliki berapa sembahan yang kamu sembah. Dia mengatakan aku memiliki tujuh sembahan yang aku sembah, yang enam berada di bumi dan yang satu ada di langit. قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء dan dari sesembahan yang tujuh itu, siapakah yang kamu harapkan dan kamu takuti? Maka dia menjawab, yaitu si Husain tadi, yang ada di langit, yang aku takut kepadanya dan aku harapkan rahmatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka tinggalkanlah yang enam ada di bumi tersebut, yang enam tadi, sembahan yang ada di bumi, maka sembahlah yang ada di langit. Qala wa ana Dan aku akan ajarkan kepadamu dua buah doa. doa. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي Dan kemudian dia masuk Islam dan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepadanya doa tersebut yaitu untuk mengatakan Ya Allah ilhamkanlah kepadaku petunjukku yaitu jalan ke dalam petunjuk dan jagalah aku dari kejelekan diriku. وهذا الحديث ضعيف أخرجه الترمذي في الجامع وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تحقيقه لجامع الترمذي akan tetapi hadis ini dhaif yang telah didhaifkan Syekh Albani dalam kitabnya dhaif Tirmidzi al-hadis yadullu ala على Allah الله wa ta'ala. dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi قال ابن قدامة وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء Dan penulis yaitu Ibnu Qudamah telah menukilkan mengatakan bahwasanya telah dinukilkan dari tanda-tanda kenabian kita dan sahabat-sahabatnya yaitu sahabatnya Nabi yang ada di kitab-kitab yang sudah lampau dari ahli kitab bahwasanya mereka itu yaitu Nabi dan sahabatnya sujud di bumi. Mereka itu sujud di atas bumi akan tetapi mereka yakin bahwasanya sembahan mereka ada di langit. قال ابن قدامة وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك Abu Daud telah meriwayatkan di dalam kitabnya yaitu Sunan Abi Daud bahwasanya Rasulullah SAW Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya di antara langit dari setiap langit dan lain, langit yang lainnya jaraknya adalah yang berikut kata wa kata dan kemudian dia melanjutkan hadis tersebut sampai perkataannya Rasulullah SAW dan di atas semuanya itu ada aras dan Allah berada di atas segalanya. هذا الحديث يسمى حديث الأوعال Hadis ini disebut dengan hadis al-awal. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني عليه رحمة الله Akan tetapi hadis ini dhaifkan oleh Al-Imam Al-Bani. قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله لم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله Maka penulis pun melanjutkan perkara-perkara ini dan yang sepertinya yaitu dari sifat-sifatnya maka para salaf dulu telah bersepakat tidak ada persisian di at- pada mereka tentang menukilkannya dan menerima hadis-hadis tersebut dan mereka itu tidak berusaha untuk menolaknya ataupun mentakwilnya dengan makna yang lain merubah maknanya dengan makna yang lain yang dari asli maknanya dari zahir maknanya dan tidak pula menyerupakannya dan membuat sesuatu yang mirip dengannya وفيما نقله ابن قدامة في قوله آه، ومن علامات النبي وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء هذا لا سند له يعتمد عليه Adapun perkataan sang penulis tadi yaitu merupakan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW dan para sahabatnya di kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya mereka sujud di bumi akan tapi yakin bahwasanya Rob mereka, kesembahan mereka ada di langit, maka ini tidak memiliki sanadnya yang diketahui. ولهذا إذا سألك سؤال في هذه المسألة أين الله قل الله في السماء فوق العرش Yang kesimpulannya yaitu adalah seandainya kamu ditanya bahwasanya di mana itu adanya Allah, Allah itu ada di mana, maka kamu jawab Allah itu ada di atas arsnya, di atas. بذاته وفي كل مكان بعلمه وإحاطته Dan Allah itu ada zatnya di atas aras, akan tetapi ilmunya dan pengetahuannya dan penglihatannya mencakup seluruh tempat. هنالك شبه كثيرة يوردها أهل البدع حول هذه المسألة ليس هذا محل بسطها Adapun subhat-subhat yang sangat banyak yang dibawa dibawa oleh ahlul bidah, maka tempat yang waktu sekarang ini kita tidak akan mampu untuk menyebutkannya, bukan saatnya. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى ابن أنس الأصبحي فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج أمر بالرجل فأخرج Pernah Imam Malik bin Anas al-Asbahi semoga Allah merahmatinya maka dia dikata maka pernah dikatakan kepadanya wahai Abu Abdullah yaitu kunyahnya Imam Malik Ar-Rahman Allah Rasulullah Allah mengatakan bahwasanya Ar-Rahman di atasnya sedang yaitu telah bersemayam lalu bagaimana bersemayamnya lihatlah ini seorang mencoba mentasbihkan mentakif bagaimana bentuknya bersemayam bagi Allah maka sang imam pun mengatakan alistiwa bersemayam itu sudah diketahui Ghair oh, iya, majhul. Sudah tahu bagaimana makna istiwa, yaitu bersemayam. Adapun kais bagaimananya, bagaimana cara dia bersemayam? Ghair maqul, yaitu nggak mampu untuk diterima akal. Bagaimana? Karena kita tidak pernah melihatnya. Dan Allah juga menyebutkan tidak menyebutkan bagaimana dia bersemayam. Adapun iman dengan bersemayam itu adalah wajib. Dan soal bagaimananya bersemayamnya Allah adalah bid'ah. Dan kemudian sang imam pun menyuruh untuk diusir saja orang tersebut dan dikeluarkan dari masjid. وقد ذكر بأن هذا القول نسب إلى ربيع بن عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك Dan juga perkataan ini disebutkan bahwa ini adalah ucapan Rabi Ima- eh, apa? Gurunya Rabi'ah Imam bin Abdurrahman. Rabi'ah bin Abdurrahman, gurunya Imam Malik. وقد كذب أهل البدع على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل البدع telah membuat kedustaan terhadap شيخ الإسلام فقالوا إنه خطب الجمعة ثم نزل من المنبر وقال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا mereka mengatakan Syekhul Islam pernah berkhutbah dalam khutbah Jumat lalu mengatakan sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Kemudian dia turun. الإمام مالك عندما رد على هذا السؤال أول سؤال يسأل به الإمام مالك ولهذا هذا السؤال يعتبر كيف استوى بدعة هذا السؤال ما هو من السنة ما سأله النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم Dan ketika Imam Malik bertanya, ditanya tentang masalah bagaimana istiwanya itu, bagaimana rincian dari bersemayam itu, maka perkara ini adalah bid'ah karena Rasulullah dan sahabatnya tidak pernah mempertanyakan masalah ini. فأجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول يعني معلوم الاستواء معلوم أن الله استوى Lalu sang imam pun mengatakan menjawab dari pertanyaan sang lelaki tadi, al-istiwa ghair majhul atau malum. Istiwa itu sudah tahu maknanya apa aslinya. Asli makna dari kata-kata istiwa. قال والكيف غير معقول يعني ما نستطيع نعقله لأنه ما رأينا ذلك Adapun bagaimananya, nggak akan mampu kita pikirkan karena kita tidak mampu memikirkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. لأنها لا تدرك بالعقل Ya, tidak mampu untuk dipikirkan. والإيمان به واجب Adapun iman dengan sifat tersebut adalah wajib hukumnya. لدلالة الكتاب والسنة عليه Dikarenakan ah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. والسؤال عنه بدعة Adapun bertanya tentangnya, bagaimananya dan yang rinciannya adalah bid'ah. أي أن السؤال عن الكيفية بدعة Maksudnya adalah pertanyaan tentang bagaimananya dari istiwa tersebut adalah bid'ah. لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه Karena ini tidak pernah dipermasalahkan di zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya. ثم أمر الإمام مالك بإخراج ذلك الرجل خوفا أن يفتن الناس Kemudian Imam Malik pun menyuruh orang-orangnya untuk mengeluarkan orang tersebut dikarenakan takut membawa fitnah, membawa syubhat kepada yang lainnya. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن ومن أذن له من ملائكته ومن أذن له من ملائكته ورسله Kemudian yang selanjutnya adalah dan dari sifat-sifatnya Allah yaitu adalah dia adalah berbicara dengan kalam dengan ucapan yang lampau yaitu dari dahulunya dia telah berbicara yang dapat didengar oleh orang yang oleh apa yang oleh siapa yang dia dihendaki dari para makhluknya yaitu Musa telah mendengar kalam tersebut ucapan tersebut tanpa penghalang tanpa apa perantara dan juga Jibril juga telah mendengarnya dan dari malaikat-malaikat yang telah Allah izinkan untuk mendengarnya وهذه صفة فعلية ذاتية. Adapun kalam ini adalah disebut dengan sifat faliyah dan dzatiyah sesuai dengan pembagian yang lalu. Kama bayyana fi dars al-madhi atau durus al-madhiyah. Yang telah kita jelaskan di dalam pelajaran-pelajaran yang telah lampau. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa annahu subhanahu yukallimu al-mu'minina fil akhirah wa yukallimuna wa ya'dhanu lahum fayazuruna قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajak bicara kaum mukminin di hari akhirat dan mereka pun berbicara dengan Allah. Dan ketika Allah memberi izin kepada mereka, maka mereka pun mendatangi Allah, menziarahi Allah. Dan Allah membawakan Allah mengatakan bahwasanya wa kallamallahu Musa taklima. dan Allah telah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Amr bin Ubaid min ahli dhalal wal inhiraf qara'a hadhihi al-ayah bin nas wa kallama Allah Musa taklima. Amr bin Ubaid adalah seorang tokoh dari orang-orang orang-orang yang sesat dan ahli bidah. Dia membaca ayat ini tanpa merubahnya tapi merubah garisnya yaitu perhatikan wa kallamallaha dengan nasab. Musa taklima yaitu Musa lah yang mengajak bicara Allah. Jadi yang berbicara di sini bukannya Allah tapi Musa. فجعل من خلال قراءته أن المتكلم هو موسى Dan dia berusaha untuk menjadikan yang berbicara di sini adalah Musa. فقالوا له هب أننا سلمنا لك Lalu dijawab padanya, seandainya ini benar, yaitu Musa lah yang mengajak bicara Allah, فماذا تقول في قول الله وكلمه ربه Lalu bagaimana menggabungkan dalil yang lain? Wa kallamahu rabbuh yaitu Rabbnya telah mengajak bicaranya. فبهت Kemudian dia pun terdiam. وما استطاع أن يتكلم Dia tidak mampu untuk menyambung perkataannya lagi. وهذا هو شأن أهل البدع تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم Inilah termasuk sifat-sifat dan ciri-ciri ahli bidah yaitu mereka merubah-rubah makna dari dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. وذكر ابن قدامة مستدلا على إثبات صفة الكلام لله بقوله عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي Dan Ibnu Qudamah membawakan dalil yang lain yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati bi kalami." Wahai Musa, saya ya, aku telah memilihmu dari seluruh manusia dengan kerasulanmu, kerasulan yaitu sebagai kamu itu sebagai utusanku dan kamu mendengar ucapanku. Wa qala subhanahu minhum man kallama Allah. Dan perkataan Allah yaitu di antara mereka yaitu di antara rasul-rasul tadi ada yang Allah ajak bicara mereka. وقال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب Dan dalil yang lain adalah ucapan Allah dan tidaklah seorang pun dari manusia yang Allah ajak bicara mereka kecuali se- berupa wahyu yang diturunkan kepadanya atau di belakang hijab ada pembatas antara Allah dan dia. وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك Dan Allah juga mengatakan dalam kitabnya tatkala dia mendatanginya yaitu si Musa tadi mendatangi wadi tersebut dia dipanggil wahai Musa sesungguhnya aku adalah Rabbmu وقال الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني dan ucapan Allah yang lainnya adalah sesungguhnya aku adalah Allah yang tiada sembahan kecuali aku maka sembahlah aku قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله Dan di dalam surat yang lainnya, yaitu Allah mengatakan, wa in ahadum minal musyrikin. Seandainya ada orang-orang musyrikin itu istijaraka, yaitu minta perlindungan darimu, fa'ajirhu hatta yasma kalam kalam Allah. Maka lindungilah dia dahulu sampai dia mendengar ucapanku. Mencap, mendengar ucapan Allah. قال ابن قدامة وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله Maka perkataan tadi ini anallah la ilaha illa ana fa'budni tidak boleh disebutkan, tidak boleh diucapkan kecuali hanya Allah. Karena ini adalah mengatakan men- menetapkan bahwasanya dirinya adalah Allah. ثم قال ابن قدامة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روى ذلك عن روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم Dan Abdullah bin Mas'ud semoga <coughs> Allah meridainya telah mengatakan dan tatkala Allah berbicara dengan wahyunya maka ahlus sama yaitu penduduk langit mendengar ucap mendengar suaranya tersebut dan eh, dalil ini telah diriwayatkan langsung dari Nabi juga وهذا ذكر الرواية هذه ذكرت بصيغة التمريض dan riwayat yang tersebut ini disebutkan dengan tamrid yaitu tidak langsung dari Nabi fil ruya kata وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري dan telah meriwayatkan Abdullah bin Unais dari Nabi bahwasanya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan E, para makhluk itu dikumpulkan, dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan tanpa sendal dan dalam keadaan telanjang. Lalu mereka dipanggil dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang jauh dan juga dapat didengar oleh orang yang dekat dari suara tersebut. Jangan bunyi, akulah sang raja dan akulah yang memiliki hari ini yaitu hari kiamat. Maka hadis ini telah diriwayatkan oleh para imam-imam yang menjadikan syahid dari Bukhari, Imam Bukhari. وهذا حديث حسن حسنه الإمام الألباني كما في كتابه الترغيب والترهيب Hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis hasan yang dihasankan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Targhib Tarhib, yaitu Sahih Targhib Tarhib. وقد جاء حديث قريب من هذا من حديث ابن عباس Ada juga hadis yang mirip seperti ini dari Ibnu Abbas. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة ليلة رأى النار ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى ada dari sebagian asar yaitu Musa pada sebuah se, pada malam hari dari malam-malam bahwasanya dia pernah melihat api kemudian dia merasa takut dan kaget dari api tersebut Kemudian Robnya memanggilnya, wahai Musa. Lalu si Musa berusaha menjawab dengan cepat sebagaimana dia mendengar tersebut, mendengar suara tersebut. Dia mengatakan, la baik, la baik. Asma sautak wala anak. Ya, ya. Aku mendengar suaramu, tapi aku tidak melihat tempatmu. Maka kamu ada di mana? Maka Allah menjawab, aku ada di atasmu, di depanmu, di kananmu, di kirimu. Maka dia pun mengetahui bahwasanya maka diketahui bahwasanya sifat ini tidak layak kecuali hanya pada Allah. Dan dia mengatakan, "Fakadzalika anta ya ilahi." Dan begitu juga kamu wahai sembahanku, fakalamat asma' am kalam rasulik. Apakah yang aku dengar ini adalah ucapanmu atau hanya sekedar ucapan utusanmu? Dan Allah pun mengatakan, ini adalah ucapanmu, ucapanku ya Musa, wahai Musa. وهذا اللفظ ضعيف أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد Adapun yang kita baca tadi adalah dhaif <clears throat> yang dikeluarkan oleh Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhud. إذا خلاصة ما تقدم أننا نؤمن بأن الله عز وجل يتكلم بكلام أزلي وهذه صفة فعلية ويتكلم بحرف وصوت Dari hadis-hadis yang telah lampau yang telah kita cukup untuk menyebutkannya dari hadis-hadis sahih, kita beriman bahwasanya Allah <clears throat> memiliki sifat berbicara dari dahulu sampai kapanpun ia kehendaki dengan huruf-huruf dan suara yang dapat didengar. قال ابن قدامة عليه رحمة الله Sang penulis melanjutkan kitabnya. فصل القرآن كلام الله Bab tentang masalah Al-Quran itu adalah ucapan Allah. قال ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي ghairu makhluqin minhu bada wa dan yang termasuk dari ucapan Allah yang banyak tersebut adalah Al-Qur'an Al-Azim yaitu kitabnya Allah yang telah jelas dan apa ikatannya yang sangat kuat dan jalannya yang sangat lurus dan diturunkan oleh Rabb al-Alamin Rabb semesta alam semesta alam yang diturunkan melalui dan Ruhul Amin yaitu Jibril telah membawanya dan turun dari atas kepada Qalb Sayyidil Mursalin yang dibawa untuk hatinya pemimpin para rasul yaitu Nabi kita dengan bahasa Arab yang sangat jelas yang diturunkan bukan makhluk bukan ciptaannya tapi ucapannya bukan makhluk yang berasal dari Allah dan juga di hari kiamat akan kembali kepada Allah. فنحن نعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى خلاف ما يقوله المعتزلة <clears throat> Kita sebagai ahli sunnah meyakini keyakinan kita kepada Al-Quran adalah uh, Al-Quran itu secara lafadznya dan secara maknanya adalah milik Allah bukan seperti keyakinan orang orang ahlul bidah. Jibril sami'ahu min Allah. Jibril mendengar ucapan ini dari Allah. Wa Rasulullah sami'ahu min Jibril. Dan Rasul mendengar ucapan ini dari Jibril. Wa sahabah sami'uhu min Rasulillah. Dan sahabat-sahabat Rasul telah mendengar dari beliau. Wa hadha huwa al-maktub fi sudur al-mahfuz fi sudur fi sudur. Al-maktub fi sudur al-mahfud fi sudur. Dan inilah yang telah kita ketahui bahwasanya telah dihafal di hati-hati manusia dan tertulis di dalam buku-buku. Al-matlu bil al-sinah yang dibaca dengan lisan lidah-lidah kita. Al-Qur'anu huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qur'an itu adalah termasuk dari ucapan Allah. <coughs> قال ابن قدامة عليه رحمة الله وهو سور محكمات أي القرآن وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأضعاف متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومت- ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Al-Quran itu adalah ber- berupa surat-surat yang telah sempurna dan ayat-ayat yang telah jelas yang menjelaskannya dan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Barang siapa yang membacanya dan berusaha untuk <clears throat> menjelaskannya, memahaminya, maka setiap dari huruf-huruf dari Al-Quran tersebut yang sangat banyak mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ada yang awal dan yang akhir dan dia terbagi dari bagian-bagian yang dibaca dengan lisan-lisan lidah-lidah, yang dihafal dengan hati, yang didengar dengan pendengaran, dengan telinga yang telah ditulis di dalam mushaf ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih yang sebagaimana kita jelaskan kemarin ada yang Nasih, yaitu menghapuskan makna menghapuskan hukum yang telah lampau ada yang mansuh yaitu yang dihapuskan hukumnya ataupun bacaannya ada yang khas hukumnya khusus dan ada yang umum ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan di dalam Al-Quran tersebut قال وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Yang ayat yang sebelumnya adalah telah ya, tidak mungkin Al-Quran itu didatangi kebatilan dari arah depan ataupun arah belakang yang telah diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha mulia. Dan yang selanjutnya adalah dalilnya adalah seandainya manusia dan jin itu telah bergabung semuanya supaya mereka membawakan yang seperti Al-Quran ini membuat seperti Al-Quran ini maka mereka tidak mampu untuk mendatangkannya walaupun mereka saling membantu di antara mereka <clears throat> فالقرآن الكريم يعتبر كلام الله تبارك وتعالى وهذا بالإجماع وقد نقل الإجماع على هذه المسألة ابن حزم كما في مراتب الإجماع صفحة 173 dan Ibn Hazm telah membawakan menukilkan ijma dalam kitabnya al Ijma di dalam di halaman 173 bahwasanya ini adalah telah menjadi kesepakatan dari orang-orang yang lampau bahwasanya Allah adalah uh, Al-Qur'an itu adalah termasuk kalamnya Allah. ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر Barang siapa yang mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan makhluknya, yaitu bukan ucapan Allah, maka hukum yang diberikan kepadanya adalah dia itu adalah kafir. قال ابن قدامة عليه رحمة الله وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه سأصليه سقر Sang penulis pun melanjutkan Kitab ini adalah Kitab yang memakai bahasa Arab Yang telah dikatakan kepadanya Yaitu Alladina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an Qala alladziina kafaru lan nu'minu bihadzal Qur'an yaitu orang-orang kafir mengatakan kami tidak akan beriman dengan Al-Qur'an ini. Dan yang, mereka mengatakan sebagian dari mereka sungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan makhluknya, ucapan manusia. <clears throat> Dan Allah juga mengatakan sausli sakar yaitu orang-orang yang mengatakan perkataan tadi maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka sakar. وقال بعضهم هو شعر فقال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Dan sebagian dari mereka itu oleh orang-orang kafir <clears throat> mengatakan adalah Al-Quran ini adalah syair, syair-syair dari syair Arab. Maka Allah mengatakan, wa ma'allamnahu syair. Sang Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad, tidak pernah kami ajarkan dia syair-syair. Akan tetapi dan dan syair tadi tidak layak kami ajarkan kepadanya, kecuali hanya yang kami ajarkan kepadanya hanyalah zikir dan Quran yang nyata. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر Dan tatkala Allah tiadakan bahwasanya itu bukan syair, Allah bantah mereka dan menetapkan itu adalah Quran. Maka tidak mungkin ada ada lagi tertinggal satu buah syubhat di pemikiran orang-orang yang memiliki akal bahwasanya Al-Qur'an ada yaitu kitab ini yang beras, memakai bahasa Arab ini adalah berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat dan ayat-ayat. Karena apa? Karena yang bukan bukan memiliki huruf ataupun kalimat, maka tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang kafir itu adalah syair. Mereka mengatakan <clears throat> ini adalah syair karena apa? Karena Al-Qur'an itu memiliki huruf. Mereka anggap sama dengan syairnya mereka. وهذا يدلك على أن الله عز وجل كلما حاول الكفار أن يفتروا على الله في مسألة القرآن الله يرد عليهم Dan ini menjelaskan bahwasanya tatkala setiap kali orang-orang kafir itu berusaha untuk membuat syubhat me, menyimpangkan kaum muslimin dengan syubhat-syubhat mereka, maka senantiasa pula Allah membantah pendapat-pendapat mereka. وقال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل Dan Allah juga mengatakan, dan seandainya kalian berada di dalam keraguan dari apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah sebuah surat yang mirip dengannya, <clears throat> yang semisalnya. dan panggillah orang-orang yang dapat membantu kalian dari selain Allah kalau seandainya kalian itu memang jujur bahwasanya kalian dapat mampu mendatangkan ayat yang selainnya وقال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم dan Ibnu Qudamah <clears throat> mengatakan tidak boleh um, Allah itu tidak akan mungkin Allah akan apa menantang mereka kecuali dengan apa yang masuk akal dan diketahui. Nah Allah juga mengatakan dan apabila <clears throat> ayat-ayat kami itu dibacakan kepada mereka yang berupa ayat-ayat yang menjelaskan maka orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami akan mengatakan datangkanlah Quran yang lainnya <clears throat> atau gantikanlah karena dan nah, maka katakanlah wahai Nabi apa yang ada di diriku apa yang ada bersamaku ini tidak akan aku gantikan akan aku gantikan tidak akan aku mampu untuk menggantikannya dari diriku sendiri maka dia menetapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang dapat dibaca kepada mereka. وقال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك Dan Allah juga mengatakan bahwasanya dia adalah bahkan dia adalah ayat-ayat yang menjelaskan yang berada di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu yaitu para penghafalnya. dan tidak akan membantah ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Yaitu ucapannya juga adalah sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia berada di dalam kitab yang terjaga dan dan dia yaitu Allah mengatakan perkataannya tersebut setelah dia bersumpah dengannya dengan ucapannya وقال الله عز وجل كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة yaitu ucapan Allah kaf ha ya ain sad ham ha mim ain ain sin qaf dan Allah telah membuka surat 6 29 surat dari Al-Qur'an dengan huruf yang terpotong-potong. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة Dan ucapan Nabi bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengirabnya yaitu membaca dengan baik dan memahaminya maka baginya itu ada dari setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan dan barang siapa yang <clears throat> membacanya akan tapi membacanya dengan lahan ada kesalahannya maka e, baginya setiap huruf mendapatkan satu kebaikan وهذا الحديث ضعيف akan tetapi hadis ini adalah dhaif <clears throat> وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفة إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون يتعجلون أجره الأجر <coughs> dan ucapan آه، Rasulullah SAW juga maka bacalah Al-Quran ini sebelum datang sebuah kaum yang mereka membacakan Al-Quran itu seperti menegakkan uh, apa anak panah <coughs> yaitu membacanya dengan sangat baik akan tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka tidak mereka memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu mereka berusaha untuk mendapatkan pahalanya akan tak yang dahulu akan tapi mereka tidak mengharapkan yang selanjutnya وهذا الحديث صحه الألباني عليه رحمة الله. حديث ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. وذهب بعضهم إلى تضعيفه. Akan tapi sebagian imam menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. قال ابن قدامة وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه masih iya, dapatkan balasan di sini, bukan yang Allah iya. iya. mengatakan bahwasanya ta'jilun ajrah yaitu mendapatkan pahala di dunia yaitu mungkin atau gaji model gitu ya. Dan tidak mengharapkan aja apa? pahala yang dari kiamat. Dan Abu Bakar dan Umar mengatakan bahwasanya Al Quran membaca Al-Quran dengan pemahaman dan bacaan yang baik adalah kami lebih kami cintai daripada cuman sekedar menghafal sebagian huruf-hurufnya. إعراب القرآن أي بمعنى إتقان قراءته إعراب القرآن أي بمعنى إتقان قراءته I'rab Al-Quran yaitu yang dimaksud dengan i'rab di sini adalah memperbaiki membaca Al-Quran itu dengan baik. وهذا الحديث ضعيف جدا Akan tetapi hadis ini yaitu dari Abu Bakar dan Umar ini dhaif. قال ابن قدامة عليه رحمة الله وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه كفر به كله Dan Ali pun juga mengatakan barang siapa yang telah kafir te- mengkufuri dengan sebuah huruf dari Al-Quran maka dia dinyatakan telah kafir terhadap seluruh Al-Quran. قال واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه Dan para kaum muslimun telah bersepakat tentang berapa jumlah surat dari Al-Quran dan ayat-ayatnya dan kata-katanya dan huruf-hurufnya. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف Dan tidak pernah ada perselisihan di antara kaum mukminin, kaum muslimin, bahwasanya siapa yang menentang satu ayat pun atau satu kal- kata atau satu huruf dari Al-Qur'an yang telah disepakati bahwasanya itu adalah Al-Qur'an, maka dia adalah kafir, yaitu yang orang yang menentang tadi. Dan ini adalah sebagai hujjah yang kuat bahwasanya itu adalah huruf-huruf, yaitu Al-Qur'an. وفي هذا الدليل على أن من أنكر آية من القرآن بعد إجماع السلف أنكر آية أو حرف يعتبر كافر وهذا ينزل على الشيعة المتواجدون اليوم الذين يعتقدون أن القرآن ناقص Ucapan kita bahwasanya barang siapa yang membantah sebagian atau satu pun huruf dari Al-Quran adalah kafir, adalah yang kita maksudkan di sini adalah di sepertinya yang di antara kita yaitu orang-orang Syiah yang mengatakan Al-Quran itu kurang. Yang ada sekarang ini adalah kurang. Jadi yang asli lebih banyak lagi dari yang kita ketahui. Mereka itulah ucapannya yang menyebabkan mereka dihukumi menjadi sebagai orang kafir. قال ابن قدامة عليه رحمة الله فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة Bab tentang orang mukminin itu melihat Robnya di hari kiamat. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكل ويكلمون نعم. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Dan kaum mukminin telah melihat Allah akan melihat Allah di hari akhirat dengan penglihatan mereka, penglihatan mata mereka. dan mereka akan mendatangi Allah dan mengajak mengajak Allah berbicara dan Allah pun mengajak bicara mereka. Dan Allah mengatakan dan wajah-wajah tatkala itu yaitu di hari kiamat berseri-seri dan kepada mereka kepada rohnya yaitu Allah mereka itu melihat yaitu wajah-wajah itu melihat dan ucapan yang lain kala sekali-kali tidak semuanya mereka dari rob mereka yaitu orang-orang kafir itu yaumaidin tekala itu yaitu hari kiamat lamah jubun dihalangi di hijab dibatasi ditutupi قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية وإثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أحاديثها كثيرة جدا حتى بلغت حد التواتر شيخ الألباني di dalam ta'liknya itu komentarnya terhadap akidah Tahawiyah mengatakan dalil-dalil tentang melihat Allah ini sangat banyak sampai hadis-hadis yang dibawakan yang sahih tentang melihat Allah mencapai tingkat mutawatir yang telah dikenal dari ilmu hadis. قال الألباني وقد روى أحاديث الرؤيا نحو ثلاثين صحابيا yang telah diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. ونحن نعتقد أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم Dan kita meyakini bahwasanya Allah itu melihat dari eh, kita akan melihat Allah di atas diri kita. يرون الله عز وجل بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونهما سحاب Mereka yaitu kaum muslimin, kaum mukminin akan melihat Allah tanpa ada yang menghalangi mereka sebagaimana mereka melihat langit yang tidak ada awan. Apa? Eh, afwan kedahuluan lisan. Nah, apa melihat matahari tatkala tidak ada awannya. Itu sangat jelas. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ابن قدامة فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق Dan Ibnu Qudamah melanjutkan tentang menjelaskan ayat tersebut yaitu kala inna amar rabbim yawma idzin lamahjubun. Dia mengatakan tatkala Allah mengatakan bahwasanya mereka yaitu orang-orang kafir tidak dapat melihat Allah dikarenakan kemarahan Allah kepada mereka, ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin itu dapat melihat. Karena apa? Yaitu kaum mukminin dapat melihat Allah dikarenakan keridhaan Allah. Seandainya kaum mukminin tidak dapat melihat Allah juga, jadi untuk apa Allah bedakan antara kaum mukminin dan kaum kafir? Yaitu kaum kafir itu mendapatkan hukuman untuk tidak dapat melihat Allah. Seandainya kaum mukminin pun tidak dapat melihat Allah, maka ini tidak merupakan hukuman terhadap orang-orang kafir. Tidak ada bedanya antara kaum mukminin dan kaum kafir. وهذا الأثر ثابت عن الإمام الشافعي هذا فلما حجب أولئك هذا الأثر ثابت عن الشافعي ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة وذكره البيهقي في مناقب الشافعي وذكره ابن كثير في تفسيره dan ucapan yang kita baca tadi setelah sayang dari Imam Syafi'i di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan di dalam manaqib mana manaqib ya نعم، شافعي نعم مناقب شافعي لكن نعم syarh سنة nah, syarh itikad al sunnah dari Imam Lalkai قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته اتفق علي عن أبي سعيد وأبي هريرة dan ucapan Rasulullah SAW bahwasanya kalian akan melihat Rabbnya kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam untuk melihatnya. Yang telah sahih diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Abi Sa'id. نعم ماذا يعني؟ تعرفه من حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة جرير ما محمد قال وهذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا لا للمرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير Tatkala kita mengatakan bahwasanya sebagaimana kalian melihat bulan dan sebagaimana kalian melihat bulan yaitu kita melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan maka ini maksudnya adalah Ibnu Qudamah melanjutkan ini adalah penyerupaan antara penglihatan dengan penglihatan bukan sesuatu yang dilihat dengan sesuatu yang dilihat. Jadi bukan kita samakan Allah dengan bulan, tapi sebagaimana kita melihat bulan, yaitu tidak ada yang menghalangi kita. Karena Allah tidak memiliki penyerupaan atau kemiripan dengan makhluknya. نقل ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الناس في إثبات الرؤيا وعدمها ثلاثة أنواع Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya manusia dalam meyakini e, Eh, melihat kepada Allah itu ada tiga golongan. Qala tarafan wa wasat. Yaitu tiga bagian ada yang melampaui batas, ada yang kurang dan ada yang tengah-tengah. Qala qismun ghalau fi itsbati ru'yah. Ada sebuah kaum, satu golongan yang berlebih-lebihan dalam meyakini ru'yah itu. Hatta asbatuha fid dunya wal akhirah. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya Allah itu dilihat di dunia dan di akhirat juga. وهؤلاء هم الصوفية Kaum ini, golongan yang pertama ini adalah kaum sufiyah. وقسم نفوها في الدنيا والآخرة Dan golongan kedua yaitu golongan yang meniadakannya yaitu kita tidak mampu melihat Allah di dalam dunia dan juga di akhirat. وهؤلاء هم الجهمية Mereka adalah kaum Jahmiyah. وقسم نفوها في الدنيا وأثبتوها في الآخرة dan ada golongan yang terakhir uh, yang mengatakan dan ada golongan yang ketiga yaitu yang terakhir bahwasanya kita tidak dapat melihat Allah di dunia akan tetapi bagi kaum mukminin maka mereka dapat melihat Allah di akhirat. Seperti apa yang telah datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. والمؤمنون هذا ليس من كلام ابن القيم المؤمنون يرون الله مرتين Kaum mukminun itu bukan termasuk ucapannya Ibnu Qayyim ya. Kaum orang-orang mukmin itu melihat Allah dua kali. مرة في عرصات القيامة Eh, yang pertama di Arafatul Qiyamah yaitu ketika mereka dikumpulkan di hari kiamat. ومرة عند دخول الجنة Yang kedua yaitu tatkala mereka masuk ke dalam surga. والأدلة في مسألة الرؤية كثيرة فالله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة Dan dalil-dalil tentang masalah melihat Allah ini sangat banyak. Di antaranya adalah perkataan Allah lilladzina ahsanul husna bagi orang-orang yang mem- berbuat baik eh, lilladzina lilladzina ahsanul husna akan mendapatkan kebaikan dan ziyadah yaitu tambahan. وقال الله عز وجل ولدينا مزيد والمزيد هو رؤية الله في الجنة dan perkataan Allah waladaina mazid dan di sisi kami ada tambahan juga yaitu tentang kata-kata tambahan ini ditafsirkan dengan melihatnya Allah والأدلة في هذا كثيرة جدا في مسألة إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم yang telah datang dengan dalil-dalil yang sangat sangat banyak tentang penglihatan makhluk eh, yaitu penglihatan kaum mukminin dan untuk melihat Allah maka ini adalah termasuk akidahnya al-sunnah wal jamaah نكتفي بهذا إن شاء الله وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه وصلى الله على رسوله وآله وجزاكم الله خيرا في جمع المعلمين